Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Apa? Nah. Tafadhal. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Na'am barakallahu fikum kitab Mustalahul Hadis karya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam. Kita masih berada pada penjelasan biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, imamun fis sunnah, imam ahli sunnati wal jamaah. Naam barakallahu fikum disebutkan di sini, nanti akan disebutkan juga mengenai beliau itu adalah apa? Sampai dapat gelar dan juga pujian dari Al-Imam Ibnu Madini, Ali Ibnu Madini. Bahwasanya agama Islam ini ditolong oleh dua orang. Pada dengan seizin Allah taala. Al-Imam Abu Bakar Firiddah ketika masa-masa orang murtad nggak mau bayar zakat itu, Abu Bakar perangi sehingga kembali bayar zakat. Wal Imam Muhammad fil mihnah dan ditolong oleh Imam Ahmad ketika masa-masa mihnah. Mihnah itu fitnah mengenai orang masyarakat rakyat sipil diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk zaman Imam Ahmad. Tapi beliau nggak mau hingga beliau ditambuk, disiksa sampai beliau pingsan pun tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk itu, masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal. nanti kita lihat nanti ya. Kata beliau huwal imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ternyata Hambal ini bukan bapaknya. Tapi apanya di sini? Berarti kakeknya. Ya enggak? Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Teman ma'rufnya Ahmad bin Hambal. Jadi nisbah kepada kakek itu enggak masalah. Hah? Nah, seperti Muhammad Ibnu Abdul Muthalib misalkan. Nah, barakallahu fi mana kakeknya. Itu enggak masalah. Ana Ana bin Abdul Muthalib. Pernah kan dalam pantun atau puisi itu kan? Nah, ana nabiyun lakadib, ana ibnu Abdul Muthalib. Bukan maknanya aku anaknya Abdul Muthalib bukan. Aku ini cucunya Abdul Muthalib. Berarti kan kakeknya Abdul Muthalibnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi ini nisbah itu enggak masalah. Nah, misalkan nah bapaknya namanya nah barakallahu fikum Joko. Amin ya? Kemudian kakeknya namanya Paijo. Nah, namanya misalkan Muhammad bin Paijo nisbahnya kepada kakeknya nggak masalah pada asalnya. Paham ya? Itu kalau orang Jawa maksudnya ya. Kalau Arabnya ya misalkan namanya bapaknya Abdullah, eh, kemudian kakeknya namanya misalkan Saleh. Nah, orangnya namanya Muhammad, Muhammad bin Saleh. Itu nggak masalah. Nah ini Ahmad bin Hambal ternyata ma'rufnya selama ini kita dengar apa Ahmad bin Hambal. Ternyata Hambal bukan bapaknya, tapi apanya tadi? Kakeknya. Inilah ini. Huwal Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi, Allah Naam. Mulida sanah beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah fi Marwin. Summa na barakallahu fikum nama tempatnya Marwin ini ya. Naam summa hamala ila naam summa humila ila Baghdad wa huwa Kemudian dia dibawa ke Baghdad dalam keadaan masih menyusu. Nah, dalam artian dia masih disusui, masih kecil itu. Nah, barakallahu fiikum. Waqila ada juga yang mengatakan bahkan dilahirkan wulida fil Baghdad. Dilahirkan di Baghdad. Baghdad itu mana sih? Irak. Ibu kota Irak kan? Naam barakallahu fiikum. Nasha'a yatiman wa tawafa bil bilad wal afaq. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim, sudah enggak punya bapak. Naam barakallahu fiikum. Dan beliau berputar sampai ke berbagai berbagai negeri dan berbagai penjuru. Untuk apa sih? Litalabil hadis, untuk mencari hadis bukan mencari uang. Mencari apa tadi? Hadis. Fasami Amin masyayikhil asr. Akhirnya beliau pun mendengar dari para masyayikh, para guru di zaman beliau saat itu. Fil Hijaz wal Iraq Syam, wal Yaman. Hijaz, Irak, Syam dan Yaman. Wa an ya'inayatan 'azimatan bis sunnah wal fiqh hatta addahu ahlul hadis imamahum wa faqihahum. Beliau Imam Ahmad sangat perhatian penuh dengan sunnah, dengan perhatian sangat besar dan masalah fikih, sunnah dan fikih. Hingga ahlul hadis pun apa? Menganggap Imam Ahmad itu imamnya mereka, bayangkan. Ahlul hadis saja sampai menganggap Imam Ahmad itu imamnya mereka dan ahlul fikihnya mereka, bayangkan. Kedudukan yang sangat luar biasa, memang benar terbukti. Ketika diuji dengan Yaumul Mihnah, eh, fitnah bi khalqil Quran, semuanya diilzamkan rakyat sipilnya diharuskan mengatakan Al-Qur'an makhluk, beliau sabar Enggak sembarangan sahabatnya enggak sembarangan stambo di penjara hingga pingsan. Masya Allah, perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ujian kita belum sampai segitu ya. Ujian kita pun belum sampai kita kelaparan, guling-guling ke tanah itu belum pernah. Paham ya? Imam Abu Hurairah, sahabiyun janil, imam yang mulia Abu Hurairah, itu sampai diuji dengan apa? Kelaparan waktu itu. Iya enggak kisahnya ma'ruf kan? Guling-guling ke tanah. Antum pernah seperti itu? Belum pernah, kita juga belum pernah. Walhamdulillah bersyukur barakallahu fikum dan tidak mengharapkan. Paham ya? Tapi kalau misalnya diuji harus bersabar. Nah, kita lihat. Waqat asna 'alaihi ulama fi 'asrihi wa ba'dah. Dan sungguh para ulama telah menyanjungnya baik di zaman beliau, di zamannya saat itu dan setelahnya. Faqala Syafi'i berkata Imam Syafi'i kharajtu minal Iraq. Aku keluar dari Irak, fama ra'aitu rajulan afdal wala a'lam wala awra' wala atqa min Ahmad bin Hanbal, masyaallah. Aku keluar dari Irak Aku nggak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih afdal, lebih berilmu, lebih warak, lebih bertakwa melainkan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Wa qala Ishaq bin Rohawi Naam. Berkata Imam Ishaq bin Rohawi, Rohawi ini seperti Sibawai, Manjawai, Mardawai, itu ada yang mengatakan dari keturunan raja Bani Buai. Paham ya? itu Nah, barakallahu fiikum, itu Islam bukan bahasa bukan bahasa kita, bukan bahasa kita. Bani Buai gitu Islamnya. Antum jumpai Rahawai, kemudian Manjawai, Mardawai, Sibawai. Paham ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wallah alam kesahihannya cuma dinukilkan seperti itu. Kita lihat Ahmad hujjatun baina Allah wa baina abidihi fi ardih masyaallah. Sampai Imam Ishaq bin Rahawai pun mengatakan apa? Imam Ahmad itu adalah hujjah Nah, di antara Allah dan antara hamba-hambanya di muka bumi ini. Yang benar. Ujian yang paling dahsyat ketika apa tadi? Yaumul Mihnah. Fitnah bi khalqil Quran. Beliau tabahnya sabarnya Masya Allah. Luar biasa. Naam. Wa qala Ibn Madini, Ali ibn Madini digelari dengan apa? Hayatul Wadi. Artinya apa? Ular padang pasir atau ular lembah itu ya artinya Yang jelas apa? Beliau ini juga termasuk muhaddis Ali ibn Madini. Nah, menggelari apa? innallaha ayyada hadzal din bi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yawmar riddah wa bi Ahmad ibn wa bi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaumal mihnah. Ini senantiasa ditancapkan dihafal ini walaupun lafaznya beda-beda enggak masalah. Artinya apa? Sampai Ali bin Madinah mengatakan sesungguhnya Allah taala mengokohkan agama ini dengan dua orang. Abu Bakar Siddiq ketika yaumar riddah. Yaumar riddah itu hari ketika orang banyak yang murtad, enggak mau bayar zakat Akhirnya Abu Bakar turun dan merangi mereka. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang yang menistakan antara salat dan zakat. Karena dalam dalil semuanya digabungkan enggak? Salat, zakat, salat, zakat. Kok ada orang misahkan salat beliau diperangi? Sampai ternyata mereka semuanya kembali walhamdulillah bayar zakat sebagaimana tunaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa bi Ahmad dan dengan Imam Ahmad bin Hambal Yaumul Mihnah. Yaumul Mihnah itu hari fitnah bi khalqil Quran. Rakyat sipilnya diharuskan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kalau enggak mau bagaimana? Kalau enggak mau ditambuk, di penjara. Enggak nah, sembarangan dihukum oleh pemerintah saat itu. nah barakallahu fikum. Tapi ada para al imam al sunnah yang mereka minta udur di hadapan Imam Ahmad. Karena mereka bukan berarti mereka mengatakan Al-Quran makhluk, enggak. Enggak mampu. Sambukannya itu ngeri, sambukannya itu. Sampai Imam Pingsan Imam Ahmad bin Hanbal, pingsan, bangkit lagi, dicambuk lagi, disiksa lagi, tapi tetap dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Ada beberapa imam saat itu, anda terlupakan siapa namanya? Namun yang jelas beberapa imam, nah mereka enggak kuat dengan ujian cambuk tadi, akhirnya minta udzur di hadapan Ahmad. Minta udzur istilahnya apa? Menggunakan tauriah tadi. Tauriahnya apa kemarin? Jadi ketika dikatakan Al-Qur'an makhluk atau kalamullah, mereka mengatakan dengan menyebutkan jari jemarinya. Al-Qur'an Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhluqatun. Empat-empatnya ini adalah makhluk. Benar atau tidak? Benar. Yang dimaksud apa? Jari jemari. Tapi pemimpin itu kan terkelabui. Wah, berarti sudah mengatakan makhluk. Bebas mereka. Paham belum, Husain? Jadi yang makhluk tadi apanya? Tangannya atau jari jemarinya? Jari jemarinya. Bukan Al-Qur'an makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk. Ini tauriah tidak diperbolehkan. Paham ya? Tauriah itu diperbolehkan ketika tujuannya baik dan bagus. Paham ya? Nah, yang dilarang itu tipu muslihat. Paham ya? Main hilah itu dilarang. Nah, barakallahu fikum dikejar sini, keluar sana misalkan. <laughs> Allah musta'an. Itu dihindari. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya itu yang dilarang tipu muslihat kalau yang namanya tauriah itu diperbolehkan. Tapi tauriah yang syar'i ya. Nah, barakallahu fikum seperti kisahnya siapa itu Nabi Ibrahim. Nah, ketika berjalan dengan istri beliau Sarah Sarah terkenal waktu itu wanita yang cantik di zaman beliau saat itu. Nah, ketika beliau lewat ada raja yang bengis yang jahat, enggak suka, cemburu kalau melihat perempuan cantik berjalan dengan laki-laki lain. Ingin diambil oleh raja tadi itu. Ditanya dengan semakna e, barakallahu fikum nam man hadhihi ya Ibrahim? Siapa ini yang bersama wahai Ibrahim? Hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku. Padahal istrinya bukan. Istrinya tapi kalau dikatakan saudariku maksud saudariku se seiman saya salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Wa qala adz-Dzahabi dan berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, intahat ilahil imamatu fil fiqh wal hadis wal ikhlas wal wara' wa ajma'u ala annahu thiqatun hujjatun imamun. Masyaallah. Imam Dzahabi mengatakan sungguh telah habis ya, telah berhenti pada Imam Ahmad keimaman dalam masalah fikih, hadis, ikhlas, wara' dan mereka para ulama sepakat bahwasanya Imam Ahmad adalah thiqatun hujjatun imam. Beliau orang terpercaya, hujjah, argumen atau dalil, jadikan dalil patokan gitu, imam dan beliau adalah imam. Kami menunjukkan bahwasanya keutamaan beliau Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Tufiya di Baghdad, beliau meninggal dunia di Baghdad sana pada tahun 241 Hijriah an sab'atin wa sab'ina aman. Usia beliau waktu itu 77 tahun. Paham ya? 77 tahun. Tahun 241 Hijriah. qad khallafa lil ummah ilman katsira dan beliau meninggalkan untuk umat ini ilmu yang sangat banyak wa manhajan qawiman dan juga manhaj prinsip yang kokoh yang perlu dicontoh rahimahullah Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau wa jazahu 'anil muslimin khaira dan semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan bagi kaum muslimin. Maaf insyaallah ya. Na'am nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.